yang tulangnya lebih keras dari tulang ya Allah jangan untuk berikan kesempatan kepada seorang kafir pun untuk tetap tinggal di atas bumi paling izin sekali karena kecintaan ya.

for Barang siapa yang memusuhi kekasihku Barang siapa yang memusuhi waliku alamin. menjadi orang yang dicintai, yang dilindungi, yang dibimbing 你都玩那些？ dia wali Allah itu sehari man kita baca sejarahnya Husni Mubarak kita baca dia ber kesempatan bagi saya untuk membalas mana anwar sahabat mengatur sifat sempurna Muammar Kul itu kan perintah Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Muhammad sudah meninggal, قل أعوذ sehingga kun itu harus dihapus karena Muhammad juga tidak ada para ulama menyebut Muhammad Gaddafi itu musailah untuk hadal asr nabi palsu musailah al kadab atau kisah Syahirah kisah Kaisar Hele Salase dari Ethiopia kisah sebagai manusia-manusia yang diperintahkan oleh Allah menjadi pewaris Nabi menyampaikan Islam karena perbedaan yang sedikit akhirnya

justru orang-orang kafir yang memusuhi Islam Allah muliakan mereka dengan nilai-nilai dunia yang tinggi dengan kekayaan dengan status sosial dengan negara